Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu kembali. <clears throat> Sebagaimana biasa, kita akan membahas tentang masalah al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Dan pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas al-kabiratu as-sadisatu wal-ishrun. Dosa besar yang ke-26 dan pada hari ini atau pagi ini kita akan meneruskannya masih membicarakan tentang dosa besar yang ke-26 yaitu kezaliman. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang bahaya kezaliman ya, buruknya e, akibat yang diterima oleh orang-orang yang berbuat zalim, ancaman dan adab yang keras yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang berbuat zalim baik itu di dunia maupun di akhirat dan serta jenis-jenis kelaliman. Dan pada pagi ini kita akan meneruskan masih kita berbicara tentang masalah kezaliman karena ini adalah masalah yang sangat penting ya sangat besar yang mana pada hari ini ya kita lihat ba masih banyak ya kaum muslimin yang jatuh kita katakan masih melakukan ya, bentuk-bentuk ya, kezaliman atau perkara-perkara kezaliman. Kezaliman adalah sumber segala bencana dan kehancuran. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya surat Al-Hajj ayat 45 wa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid Berapakah banyaknya kota yang kami telah binasakan yang penduduknya dalam keadaan zalim ya wahia zalimah ya penduduknya dalam keadaan zalim yaitu berbuat zalim maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya dan berapa banyak pula sumur-sumur yang ditinggalkan dan istana-istana yang tinggi yang telah ditinggalkan atau yang dihancurkan dibinasakan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang akibat dari perbuatan zalim dan apabila perbuatan zalim itu sudah mendominasi di tengah-tengah masyarakat, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menurunkan adabnya secara merata. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 48, "Wa ka'ayyim min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimah, thumma akhadhtuha wa ilayyal masir." Dan berapakah banyaknya kota yang telah aku tangguhkan adabku kepadanya, kata Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala menangguhkan azabnya kepada penduduk kota tersebut yang penduduknya berbuat zalim wahia zalimah eh ahluha ya dan penduduknya berbuat zalim ya penduduknya banyak melakukan kezaliman kemudian aku azab mereka dan hanya kepada akulah kembalinya segala sesuatu di sini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa mungkin saja Allah Subhanahu wa taala menangguhkan azab ya atas orang-orang yang berbuat zalim ya seperti yang disebutkan di dalam hadis innallaha la yumli lidzalimi hatta idza akhadahu lam yaflutuhu ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menangguhkan atau memberikan tangguh kepada orang-orang yang berbuat zalim dan apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan azabnya kepada mereka, maka ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meluputkan ah, tidak akan membiarkan dari mereka sedikit pun. Ya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita bahwa ya penangguhan azab kepada orang-orang yang berbuat zalim bukan berarti Allah Subhanahu wa taala melupakan dan mengabaikan mereka atau membiarkan kezaliman mereka tanpa akibat dari perbuatan zalim tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguh kepada mereka. Ya hingga pada waktunya apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan adab atas mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskan dan tidak akan meluputkan mereka. Para banyak kita lihat ya penguasa-penguasa yang zalim yang berkuasa puluhan tahun, ya kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan ya, hukumannya atau adabnya kepada orang zalim ini ya hingga pada satu waktu Allah Subhanahu wa taala ketika akan menurunkan adab kepadanya maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan meluputkannya artinya dia tidak akan bisa lari dari adab Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan bisa menghindar dari adab Allah Subhanahu wa taala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 11 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimah wa ansha'na ba'daha qauman akharin." Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain sebagai penggantinya. Jadi ini merupakan pelajaran ya kepada negeri yang zalim penduduknya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan mereka Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan eh, penduduk negeri yang telah berbuat zalim. Ya Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan negeri yang penduduknya berbuat zalim. Ya tanpa terkecuali ikhwanifiddin. Maka hendaknya ya perbuatan-perbuatan zalim ini ya bisa ya kita hilangkan ya atau kita cegah di tengah-tengah eh, kaum muslimin atau di tengah-tengah negeri muslim. Ya, eh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu pelajaran ya satu kis, uh, satu pelajaran yang sangat berharga di dalam Al-Qur'an yaitu berkaitan dengan negeri Ilah yaitu negeri yang terletak di pesisir laut Kalzam ya yang melakukan kefasikan ataupun kezaliman di atas muka bumi ya dan pada waktu itu penduduk, penduduk negeri itu adalah kaum dari Bani Israel Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan kisah mereka di dalam Al-Quran, ya di dalam surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Allah mengatakan, "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri." إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا wa ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب وبعذاب بما كانوا يفسكون فلما عتوا amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasiin. Surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Allah mengatakan, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut, di tepi laut, yaitu negeri Ilah, yang terletak di pesisir laut Kolzam. Ya, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di atas permukaan air dan di hari-hari yang bukan hari Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka yaitu beberapa orang di antara mereka berkata mengapa kamu menasihati kaum yang Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang keras? Maka mereka menjawab, agar kami memiliki alasan, yaitu sebagai pelepas tanggung jawab kepada Robmu, dan supaya mereka bertakwa. Maka, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang telah e, mereka dilarang mengerjakannya, maka kami berkata kepada mereka, kami mengatakan kepada mereka, kunu kiradatan khasiin. Jadilah kamu kera yang hina. Para mufassirin menyebutkan bahwa aturan pada hari Sabtu tersebut adalah mereka tidak boleh bekerja dan pekerjaan mereka adalah nelayan. Ya, tidak boleh menangkap ikan pada hari Sabtu Nah, karena pada hari Sabtu dikhususkan untuk beribadat bagi mereka, ya di kalangan Bani Israel. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan mendatangkan ikan-ikan yang terapung di permukaan. Namun anehnya, keesokan harinya, yaitu selain hari Sabtu, ikan-ikan tersebut tidak muncul lagi. Nah, demikian keadaannya sehingga syaitan membisikkan kepada mereka bahwa yang diharamkan adalah memakannya pada hari Sabtu. Maka mereka pun mengambilnya pada hari Sabtu, kemudian mereka makan keesokan harinya. Demikian ya mereka melakukannya. Ya, nah, jadi mereka terbagi tiga golongan. Ya, golongan pertama yang melakukan kezaliman tersebut, yaitu mereka melanggar peraturan atau melanggar melanggar aturan pada hari Sabtu. Yang kedua orang yang diam, yaitu tidak melarang perbuatan eh, zalim tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua kelompok. Adapun yang zalim Allah Subhanahu wa taala ya timpakan kepada mereka siksaan yang keras disebabkan mereka berbuat zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Wa anjaynal ladina yanhauna 'anil su' ya, wa akhadnal ladina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut tentang golongan yang ketiga yaitu orang-orang yang diam ia tidak melakukan kezaliman tapi tidak juga beramar ma'ruf nahi mungkar. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an itu merupakan suatu pelajaran bagi kita bahwa kezaliman merupakan sumber segala bencana dan kehancuran. Hancurnya negeri eh, suatu negeri itu disebabkan penduduknya banyak berbuat zalim. Baik itu zalim kepada Allah dan Rasulnya, zalim kepada sesama manusia maupun zalim ya kepada diri mereka sendiri khonifuddin azanillahu wa iyyakum jami'an maka dari itu ya eh, kita harus ya berbuat baik kepada sesama ya sama kepada sesama manusia dan menjauhkan diri kita dari eh, segala macam bentuk-bentuk kezaliman. Ya karena ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan ya ittaqudz zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hindarilah segala macam bentuk-bentuk kezaliman karena kezaliman itu eh, adalah suatu kegelapan ya pada hari kiamat nanti. Nah, berbuat baiklah kepada sesama manusia. Ya, kepada siapa saja. Ya, apalagi kepada sesama muslim, ya, kepada orang non-muslim saja kita berbuat baik. Ya, kepada sesama manusia saja kita berbuat baik, apalagi kepada saudara kita sesama muslim, ya. Dan apalagi kepada saudara kita sesama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, berbuat baiklah kita kepada mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita, ya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Ya, karena berbuat membiasakan diri berbuat baik kepada orang lain akan menjauhkan kita dari kezaliman-kezaliman. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat berbuat baik kepada kita. Ya Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kezaliman-kezaliman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini merupakan ya kunci dan uh, kunci ataupun sumber keselamatan dari segala macam bentuk-bentuk kezaliman, yaitu kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, ya dengan sikap yang baik, ya dengan uh, tindakan yang baik, menyebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Nah ini merupakan salah satu cara kita untuk ya menghindari kezaliman, ya. Nah demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Sebab ya sikap lemah lembut ya itu akan menghiasi diri kita, akan menjadi hiasan bagi kita dan akan ya menghindarkan kita dari ya kita katakan sikap-sikap yang jahat dan tidak terpuji. Ya biasanya kezaliman-kezaliman itu berawal dari ya kita katakan sikap-sikap yang tidak terpuji ya, sikap-sikap yang tidak terpuji. Nah, eh, seorang mukmin ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, hendaklah dia bisa seperti lebah. Ya karena orang mukmin itu ibarat lebah. Ia tidak mau hinggap pada tempat yang kotor. Ya lebah itu makan dari yang baik ya yaitu sari bunga dan menghasilkan yang baik pula yaitu madu. Ya di dahan manapun ia hinggap ia tidak akan mematahkannya karena ia dikaruniai kelembutan ya tidak seperti hewan-hewan yang kasar ya hewan-hewan yang kasar ya sum, semua orang suka bergaul dengannya ya karena mereka merasa aman dan nyaman ya di, di dekatnya Adapun orang zalim atau orang jahat, ya orang-orang tidak mau bergaul dengannya dan tidak mau dekat-dekat dengannya. Ikhwan fiddin azni Allah wa iyyakum jami'an. Ya karena ia disukai dalam hal berbicara, ya dalam hal berperilaku, eh, tutur kata, ya. Nah demikian ikhwan fiddin azni Allah wa iyyakum jami'an. Perjumpaan dengannya adalah uh, anugerah dan nikmat. Pertemuan uh, perpisahan darinya adalah suatu kesedihan dan suatu uh, kelaraan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi ya salah satu cara kita untuk menghindari bentuk-bentuk kezaliman ya kita mulai dari ya, menyebarkan kebaikan-kebaikan, membiasakan diri kita untuk berbuat baik kepada ya sesama ikhwani fiddin. Azan ya Allah wa iyyakum. Taib, jadi berhentilah dari ya, berbagai macam bentuk kezaliman. Ya, berhentilah kita dari berbagai macam bentuk kezaliman dan ingatlah bahwa ya, kezaliman itu ya adalah kegelapan yang akan menyelimuti kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat yang akan ya mengotori kehidupan kita di dunia maupun di akhirat dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan di dalam hadis qudsi yang kita bacakan kemarin ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan perbuatan talim atas diriku, dan aku haramkan kezaliman di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, bukankah ya kita juga benci pada orang-orang yang zalim, kita tidak mau dizalimi, ya kita sangat tidak suka dan membenci orang-orang yang berbuat zalim baik kepada diri kita maupun kepada orang lain maka ya janganlah kita ya berbuat zalim ikhwan fillah Ya, janganlah kita berbuat zalim. Berhentilah kita dari kezaliman-kezaliman. Ya, baik itu kezaliman yang bersumber dari lisan kita, yaitu dengan berkata ya apa namanya memfitnah atau ber, berkata ghibah atau menyebar riba permusuhan menghasut ya uh, ataupun dalam bentuk uh, apa namanya uh, perbuatan tangan ya perbuatan perbuatan tangan maupun ya apa namanya hati yang penuh dengan hasad. Nah, jadi banyak sekali bentuk-bentuk kezaliman yang harus kita hindari. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Ya, seorang muslim sejati itu adalah adalah ya Muslim yang sejati itu adalah Muslim yang selamat kaum Muslimin lainnya dari gangguan lisan dan tangannya, dari gangguan lisan dan tangannya ya nah jadi ikhwanifiddin ya jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain jangan menjadi orang yang menjadi musibah dan bala bagi orang lain ya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairan nas anfa'uhum linnas khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, kalau kita berbuat zalim, kita bukan khairun nas, ya, tapi adarun nas, ya, orang yang paling mudarat kepada orang lain, ya syarrun nas. Nabi mengatakan min asyarin nas inna min asyarin nas man tarakahun nas ittiqa asyarihi. Sesungguhnya eh, salah satu di antara manusia yang paling buruk adalah seorang yang ditinggalkan oleh orang lain oleh manusia karena menghindari keburukannya ya menghindari keburukannya jadi ikhwan jadilah kita seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis beliau ya man an mu'minin qurbah ya min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumin min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'asirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah Wa man satara musliman Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Barang siapa yang melepaskan beban dunia dari seorang mukmin, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari beban pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang kesusahan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat dan Allah akan senantiasa membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Lalu bagaimana bila seorang muslim itu justru melakukan sebaliknya? Dia bukan melepaskan beban dunia bagi seorang mukmin, tapi justru dia menambah beban ya bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim. Nah, tentunya Allah akan memberatkan bebannya di dunia maupun di akhirat. Nah, dia bukan memudahkan orang yang kesusahan, bahkan dia membuat susah. Bahkan dia membuat susah ya apa namanya orang-orang yang ya kita katakan orang-orang muslim atau saudaranya sesama muslim. Dia bukan menutup aib saudaranya sesama muslim, tapi justru dia menyebar ya rahasia atau atau aib saudaranya sesama muslim. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan ya balasan yang setimpal atas orang-orang yang berbuat demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik. Nah di antara ya kita katakan bentuk-bentuk kezaliman yang perlu kita hindar, hindari ikhwanifiddin yaitu eh, apa namanya sikap saling bermusuhan, ya berbuat dengki, membenci, memutus persahabatan dan apa namanya saling mencari-cari kesalahan. Nah, ini merupakan satu ya kita katakan bentuk-bentuk kezaliman yang harus kita tinggalkan. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam wa la tajassasu Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu atau banyak dari prasangka itu adalah dosa. Ya, yaitu apa namanya? Uh, sangka buruk ya kita katakan prasangka ya. Nah, adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, bertajasus memata-matai orang lain. Nah, demikian. De, diriwayatkan dari Az-Zubair bin Awam ya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghda'u wal -ba wal baghda'u hiya al-haliqah la aqulu tahliku syar walakin tahliqud din walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu afala an unabbiukum bima yusabbitu dzakum dzakum lakum afsus salam kalian telah terjangkiti penyakit umat sebelum kalian yaitu dengki dan angkara murka yang dapat mencukur atau memusnahkan ya wal baghdha kebencian wal baghdha hiyal haliqah kebencian itulah ya memupuk sikap saling membenci ya saling bermusuhan itulah haliqah yaitu yang dapat mencukur ya pencukur atau pemusnah aku tidak katakan mencukur rambut tetapi mencukur memusnahkan agama ya merusak agama demi Allah yang jiwaku berada di tangannya kalian tidak akan masuk surga ya hingga kalian beriman dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling menyayangi. Maukah kalian aku beritahu ya bagaimana cara menumbuhkan hal itu? Ya, maka Nabi mengatakan afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu. Ya, jadi salah satu ikhwani fiddin untuk mencegah ya banyak sekali perbuatan-perbuatan zalim di antara kita adalah ya kita mengedepankan baik sangka, menyebarkan salam, menunjukkan wajah yang yang yang manis ketika bertemu dengan saudara kita, berakhlak dengan akhlak yang mulia, yang menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, tidak menjadi musibah dan sumber kesusahan bagi orang lain. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk menghindari berbagai macam bentuk-bentuk kezaliman. Biasanya ya, biasanya ya kezaliman itu bersumber dari akhlak yang buruk. Ya, biasanya kezaliman itu bersumber dari akhlak yang buruk dan tabiat buruk yang terus dipelihara ya dan tidak mau mendengar nasihat dan masukan dari orang lain. Nah ini yang merupakan sebab-sebab kita terdorong kepada kezaliman hingga hati itu semakin lama semakin hitam, ya semakin banyak noktah hitam, semakin banyak titik-titik hitam pada hati kita. Nah kalau hati kita sudah dipenuhi dengan titik-titik hitam maka akan menjadi gelap. Nah itulah dia kezaliman, kezaliman itu kegelapan di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah berpesan kepada kita, iyyakum wadzan, fa inna dzan akdabul hadis, wala tahassasu, wala tajassasu, wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling berprasangka buruk, sebab prasangka buruk itu adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mengintai kesalahan, saling Eh, bersaing ya eh, dengan cara yang curang, saling iri, saling benci, saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nabi juga mengatakan la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, saling dengki, saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, faktor-faktor itu, buruk sangka, saling mengintai kesalahan, bersaing dengan cara curang, iri dan hasad, ya dengki, ya saling bermusuhan, saling membelakangi. Ini adalah sumber Eh, berbagai macam bentuk kezaliman. Banyak kita lihat orang-orang berbuat zalim kepada saudaranya karena tidak ada rasa cinta kasih kepada saudaranya. Ya dia, dia, dia tidak saling mengasihi ya sebagaimana kata Nabi eh, kata Nabi tadi, ya eh, kalian tidak akan beriman hingga kalian saling berkasih sayang. Nah demikian. Tidak apa namanya memupuk ukhuwah dengan dengan baik ya di, di antara di antara mereka hingga terjadilah berbagai macam bentuk kezaliman ya misalnya ya kita katakan mengambil hak orang lain ya tan, eh, apa namanya eh, tanpa tanpa hak ya atau secara curang ya eh, kita lihat sekarang ini banyak sekali ya kita katakan praktek-praktek dagang yang zalim curang dan menzalimi orang lain kan begitu ya ya penipuan-penipuan, khianat, ya kemudian permusuhan yang akhirnya saling membongkar kita katakan aib masing-masing pihak. Nah banyak, banyak sekali lah ikhwanifidin di tengah-tengah manusia bukan hanya ya di kalangan eh, kita kan ahli bid'ah bahkan di kalangan ahlu sunnah sendiri ya bentuk-bentuk kezaliman ini juga banyak kita lihat ya nah demikian nah maka Nabi mengatakan untuk mengobatinya ikhwanifidin hindarilah ya adzan ya buruk buruk sangka. Ini buruk sangka ini akan menumbuhkan kejahatan-kejahatan yang berujung kepada tindakan-tindakan kezaliman. Karena Nabi mengatakan bahwa buruk sangka ini adalah seburuk-buruk atau sedusta-dusta perkataan, saling mengintai kesalahan. Nah ini juga sangat buruk mengintai ngintai kesalahan orang lain, ya mencari-cari kesalahan orang lain. Ya kemudian saling bersaing dengan cara curang, ya bersaing dengan cara curang. Ya sekarang ini coba lihat ya kita lihat ya saling mendolimi satu sama lainnya di di pasar ya ya di dalam jual beli ya nah tanpa lagi apa namanya memperhatikan dan melihat bahwasanya ya yang didoliminya itu adalah saudaranya sendiri seiman dan seakidah Nah demikian saling hasad. Nah ini ya, ya, kita banyak kita lihat ya eh, bentuk-bentuk kezaliman itu ya baik dalam bentuk harta kezaliman dalam dalam bentuk harta eh, dalam apa dalam harta ya dalam uh, kehormatan maupun ya kita katakan darah itu pangkalnya adalah hasad ya pangkalnya adalah hasad ya nah demikian buruk sangka ya kemudian juga saling membenci nah ini adalah pangkal dari segala macam bentuk-bentuk ya kezaliman ikhwanifiddin hingga seorang itu berani dia menzalimi saudaranya nah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan ya tuftahu abul jannah yaumal isnaini wa yaumal khamis fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna' Fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka pada hari itu setiap hamba diberi ampunan selama ia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik. Kecuali seseorang yang bermusuhan dengan saudaranya, orang yang terlibat permusuhan dengan saudaranya. Ya, maka dikatakan Tunda dulu mereka hingga mereka akur, hingga mereka berdamai. Tunda mereka hingga mereka damai. Tunda mereka hingga mereka damai. Ya artinya ya pemberian ampunan kepada mereka ditunda hingga uh, mereka berdamai atau menyelesaikan urusan di antara mereka. Demikian ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an ya. Taib. Ya, ini adalah satu perkara yang harus kita hindari. Ya, apalagi ya syaitan senantiasa mengintai kita. Ya, mengintai kita untuk ya, kita bisa saling bermusuhan, saling membenci, saling berburuk sangka satu sama lainnya hingga kita tanpa kita sadari kita terseret pada banyak sekali bentuk-bentuk kezaliman ya kita menghibahi saudara kita kita memfitnah saudara kita kita mengambil barangnya tanpa hak ya Nah, kita uh, mencurangi ya dia di dalam muamalah, jual beli maupun bisnis dan lain sebagainya tanpa kita merasa uh, kita kebersalah. Ya bahwasanya kita telah berbuat zalim kepada saudara kita dan kita rasa itu seperti lalat hinggap di di depan hidung kita ya kita tepis kemudian lalat itu pergi tanpa merasakan akibat buruknya tanpa tanpa menyadari betapa besar ya apa namanya kita katakan ke, ke, yang telah kita lakukan akibat dari perbuatan kita itu ikhwanifiddin. Jadi kaum muslimin ya dilarang untuk saling membenci karena hawa nafsu. Nah, kalau kita membenci membenci karena Allah. Ya, membenci karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ya kesama kaum muslimin ini sebagai teman dan saudara yang harus saling menyayangi, bukan saling membenci, saling menasihati, bukan saling membiarkan, ya, atau eh, kita katakan menjerumuskan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas orang-orang mukmin segala perkara yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Karena setiap permusuhan dan kebencian di antara kaum mukminin itu sumbernya adalah syaitan. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 91, "Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha." Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, ya di antaranya fil khamri wal maisiri, ya dengan ya apa namanya minum arak dan berjudi ya nah demikian wa yasuddukum wa yasuddakum an dzikrillah dan menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan berkehendak ya untuk ya menebarkan al-adawah wal baghdha di antara kita. Ya, menebarkan al-adawah wal baghdha di antara kita, yaitu permusuhan dan kebencian. Baik itu dengan khamar, dengan maisir, ya uh, dengan ya, minuman keras, dengan judi atau dengan hal, hal lain ya yang apa namanya yang bisa dimanfaatkan oleh syaitan untuk Eh, menebarkan kebencian ya di antara kaum muslimin. Nah, juga juga ya kaum muslimin dilarang untuk ber, apa namanya dengki dan saling dengki dan hasad serta berbuat jahat. Oleh karena itu janganlah kita saling iri dengki, saling hasad. Ya, sifat iri ini merupakan sifat yang sudah ada dalam tabiat manusia. Ya, ini seorang manusia benci jika beberapa keutamaannya dikalahkan oleh seseorang yang satu level dengannya. Ya, nah demikian. Jadi ya e, kemudian manusia terbagi jadi tiga golongan. Ya, manusia ada tiga ada tiga macam berkaitan dengan sifat ini. Ya, e, berkaitan dengan masalah ini manusia ada tiga golongan. Di antara mereka ada yang berusaha untuk menghilangkan nikmat orang yang ya apa namanya dihasatinya dengan berbuat jahat kepadanya melalui baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan. Dan ada yang berusaha eh, yang kedua adalah ada yang berusaha untuk memindahkan nikmat tersebut kepada dirinya. Dan yang ketiga, ada juga yang berusaha untuk menghilangkan nikmat orang lain tersebut tanpa memindahkan nikmat tersebut kepada dirinya. Ya, dan ini merupakan sifat dengki yang lebih buruk daripada dua sifat yang lalu. Nah, sifat eh, sifat dengki seperti ini merupakan sifat yang sangat tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan dosa yang telah dilakukan oleh iblis, ya laknatullah ya iblis lah Nah, iblis itu kena dengki dia kepada eh, Adam alaihi salam. Ya, maka dia mengatakan, aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Artinya, artinya aku lebih baik darinya. Lalu mengapa dia mendapatkan kehormatan yang lebih? Jadi ya kita katakan uh, iri ini merupakan uh, dasar ya iblis mendurka, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Alasan iblis ya mendurhakai Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah al-kibr, sombong dan hasad. Ya, sombong ini didasari uh, oleh sifat hasadnya. Ya, hasad dia kepada Adam alaihissalam. Nah, demikian. Jadi orang hasad itu ada tiga macam. Ya, yang pertama ya, kita katakan tadi ada yang berusaha untuk menghilangkan nikmat orang yang dihasatinya, ya, menghilangkan nikmat dari orang yang dihasatinya dengan berbuat jahat kepadanya baik melalui perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, orang hasad yang berusaha untuk memindahkan nikmat yang pada eh, yang ada yang dimiliki oleh orang yang dihasatinya kepada dirinya. Ya, ini adalah hasad kebanyakan. Dan yang ketiga ini yang paling buruk ya, ada yang berusaha untuk menghilangkan nikmat orang tersebut, ya orang yang dihasat dihasatinya itu ya tanpa berkeinginan untuk memindahkan nikmat itu kepada dirinya ya, dan ini merupakan sifat dengki yang paling buruk ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya bukankah ya tukang-tukang sihir itu menjadi laku dan laris karena hasad dan alasan orang berbuat sihir ya berbuat sihir ya berbuat uh, kita katakan uh, melakukan uh, ya, sihir ya kepada orang lain ya ya adalah hasad ya oleh karena itu kita berlindung kepada Allah dari wa min syarri hasidin idza hasad dari segala keburukan orang-orang yang hasad ketika dia berhasad Nah, coba lihat orang-orang yang hasad ini, ikhwanifiddin, Allah wa iyyakum jami'an. Maka segala cara dia lakukan untuk berbuat dalim kepada orang yang dihasatinya. Ya, baik itu dengan perkataan maupun perbuatannya. Maka dia pun menyebarkan keburukan-keburukan orang yang dihasatinya. Ya dia berbuat jahat. Ini yang pertama tadi ya, berbuat jahat kepada orang yang dihasatinya. Ya dengan apa? Dengan menyebarkan keburukan-keburukannya. Nah ini adalah kezaliman. Ya. Yang kedua tadi dia berusaha untuk mengambil secara curang ya nikmat yang ada pada orang yang dihasatinya lalu pindah kepada dirinya ya ini juga merupakan satu bentuk kedaliman atau ada orang yang yang yang inginnya itu hancur-hancuran Ya, ia berusaha untuk menghilangkan nikmat orang yang dihasatinya tersebut. Ya, supaya sama dengan dirinya. Ya, nah demikian. Berapa banyak orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, Khonifuddin, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari memiliki sifat hasad seperti ini. Nah, ingatlah bahwasanya banyak sekali perbuatan-perbuatan zalim itu didasari oleh hasad. Ya, didasari oleh hasad ini. Ya, maka hilangkanlah sifat hasad ini dari diri kita ikhwanifiddin azanillah jami'an niscaya kita akan terhindar dari berbagai macam bentuk-bentuk kezaliman baik dan Allah Subhanahu wa taala ya telah menceritakan karakter ahli kitab ya dengan sifat hasad ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan salah satu penyebab terhalangnya Bani Israel orang-orang Yahudi untuk mengikuti kebenaran dan jatuh pada perbuatan zalim ya kepada Allah dan Rasulnya dan kepada manusia adalah karena hasad yang bersarang pada diri mereka. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri ya setelah nyata bagi mereka kebenaran ya jadi mereka lakukan itu karena dengki yang ada bersarang pada hati mereka maka mereka pun menolak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahkan mereka berbuat zalim kepada ya Rasulullah dan para pengikutnya yaitu kaum muslimin ikhwanifiddin. Nah disebabkan hasad yang bersarang pada hati mereka. Taib. Jadi hasad ini adalah ya kita katakan eh, pangkal ya iblis ber, berlaku sombong kepada kepada robnya ya lalu mendurhakai Allah Subhanahu wa taala pangkalnya adalah hasad demikian juga ya Yahudi dan Nasrani ya tidak mau mengikuti kebenaran yang sudah nyata di hadapan mereka ya juga sebabnya adalah hasad Ya, jadi banyak sekali kita katakan keburukan dari sifat hasad ini, Khanifuddin. Taib. Nah kemudian ya saling bermusuhan, memutuskan hubungan, memboikot ya lebih dari tiga hari karena urusan dunia. Nah ini juga merupakan penghalang naiknya amal seseorang dan penghalang masuknya seseorang ke dalam sorga dan merupakan sebab lahirnya berbagai macam kezaliman-kezaliman. Nah coba lihat orang yang sudah saling bermusuhan, ya bukan hanya orang yang dimusuhinya saja yang didaliminya, bahkan kucingnya yang tidak punya hubungan apa-apa pun didoliminya, dilembarnya, disepaknya kan begitu ya atau hal-hal lain ya maka berkembanglah berbagai macam bentuk-bentuk kedaliman disebabkan saling bermusuhan ini memutuskan hubungan juga demikian, memboikot tanpa eh, lebih dari tiga hari karena urusan-urusan yang sepele, ini juga merupakan sebab lahirnya berbagai macam bentuk kezaliman. Ikhwanifiddin, a'azani Allah jami'an. Maka dari itu kita diperintahkan untuk saling bersaudara, karena Allah Subhanahu wa taala bersatu di atas manhaj yang hak. Nah, demikian saling menasihati dengan kesabaran, kebenaran dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala ya telah ya memerintahkan kita untuk saling bersaudara karena Allah. Ya, dan Allah mengingatkan kepada kita, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah saling bermusuhan, maka Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hatimu Lalu jadilah kamu karena nikmat Allah tersebut orang-orang yang saling bersaudara satu sama lainnya. Ikhwanifiddin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib, demikianlah. Uh, ya kita katakan pertemuan kita pada uh, hari ini ya uh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menghindarkan kita dari berbagai macam bentuk-bentuk kezaliman dan menjadikan kita eh, hamba-hamba uh, yang saling bersaudara yang saling uh, apa namanya kita katakan memberikan manfaat bagi sesamanya yang saling uh, berkasih sayang ya dan saling uh, kita katakan nasihat menasihati ya karena Allah Subhanahu wa taala ya di atas kebenaran dengan kesabaran dan dengan kasih sayang. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم Baik, syukuran jazakallahu khairan wa para ustaz dan demikian ya, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah pendengar radio Roja dimanapun anda berada pembahasan yang disampaikan oleh al Ustaz Abu Ihsan Al Maidani hafizahullah taala dari pembahasan al kabair yaitu mengenai dosa kezaliman. Dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 atau di pesan singkat di 0819896543 dan tentunya kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Untuk kesempatan pertama akan kami beri kesempatan di line telepon di 0218236543 ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ya, siapa di mana? Di Semper Barat. Di Semper ya. ya. Dikecilkan radio monitornya Pak ya. Ada feedback. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, ini Ustaz yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan kebencian kita kepada suatu hal yang uh, melanggar dari perintah Allah ya. Orang-orang yang melakukan kesyirikan serta kebencian, sehingga uh, kebencian kita melepaskan apa namanya melepaskan pertemanan dengan mereka apakah itu termasuk sebuah kedengkian yang dibenarkan oleh syariat atau gimana Ustaz? Baik. Tolong penjelasan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Nah, kita membenci karena Allah, mencintai karena Allah, kita membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Membenci karena Allah adalah kita benci karena dia melanggar ya eh, hukum-hukum Allah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam dalam kasus ini ya misalnya seorang berbuat syirik, maka kita benci ya kemusyrikan dan pelaku-pelaku syirik. Dan kita membenci mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya kita apa namanya? E, melakukan kewajiban kita terhadap mereka. Pertama adalah kita membenci. Itu e, dengan itu pertama itu dengan hati kita kita membencinya yang membenci perbuatannya. Ya, kemudian kita melaksanakan tanggung jawabnya kepada mereka, tanggung jawab kita kepada mereka berupa nasihat. Kita menyampaikan nasihat kepada mereka, ya kita menyampaikan peringatan kepada orang-orang yang berbuat syirik orang-orang yang apa namanya melakukan perbuatan-perbuatan syirik tersebut ya dengan kesabaran dan kasih sayang tadi ya ya watawasobil haki, watawasobil sobri, watawasobil marhamah Nah itulah kewajiban kita kepada mereka. Ada bentuk ya bahwasanya kita membenci mereka karena Allah. Kita menjauh, menjauhkan diri dari mereka. Menjauhkan diri dari perbuatan zalim yang mereka lakukan. Menasihati mereka. Tadi kita sudah kita sebutkan tentang kisah negeri Ilah. Ya, ya negeri Ilah yang penduduknya itu Banu Israel. Ya di mana mereka itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yaitu mereka eh, melanggar aturan pada hari Sabtu ya mereka tetap menangkap ikan pada hari Sabtu ya lalu Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka ya dan pada saat itu penduduk negeri itu terbagi menjadi tiga yang pertama yaitu orang-orang yang melakukan kefasikan ataupun kezaliman itu yang kedua adalah orang-orang yang diam dan yang ketiga adalah orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar Allah Subhanahu wa taala menimpakan adab, ya kepada orang-orang yang berbuat zalim dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang melarang dari keburukan itu, dari kejahatan itu. Wa anjay wa eh, anjayna yanhauna 'anis su' wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isim bima kanu yafsukun. Jadi kami menyelamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan su' tadi, perbuatan buruk tadi, yaitu perbuatan zalim, ya. Nah, kemudian kami eh, timpakan hukuman ataupun siksa atas orang-orang yang berbuat zalim dengan azab yang pedih disebabkan perbuatan fasik yang mereka lakukan. Jadi kewajiban kita kepada mereka adalah melarang mereka dari perbuatan syirik tersebut. Nah demikian. Nah itulah dia kewajiban kita kepada mereka. Nah jadi kebencian kita, kita kepada orang-orang yang berbuat syirik itu ya didasari karena ya benci karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dan benci karena Allah ini tidak akan menyeret seorang itu kepada kezaliman ya. Nah, karena dia benci karena Allah bukan karena hawa nafsu. Nah, benci karena hawa nafsu ya sebagaimana kita sebutkan tadi, saling membenci karena hawa nafsu. Nah, ini bisa menyeret kita kepada eh, tindak-tindak uh, kezaliman. Wallahu alam bisawab. Nah, syukur jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz dan selanjutnya kami beralih di pesan singkat. Ada pertanyaan dari beberapa eh, penanya yang sesuai di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ustadz, apakah bencana alam yang sering terjadi di negeri kita ini, baik itu gempa ataupun banjir ataupun yang lainnya, itu berhubungan dengan kezoliman manusia itu sendiri? Itu bukan karena fenomena alam dari Pak Nana di Pondok Gede. Ya, ya e, musibah malapetaka yang menimpa ya kita katakan satu negeri itu ya disebabkan juga eh, kita katakan perbuatan talim yang dilakukan oleh penghuninya ya oleh penduduknya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kita kita bacakan tadi ya wa min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah berapa banyak kota-kota yang telah kami binasakan yang penduduknya itu dalam keadaan berbuat zalim wa min qaryatin amlaitu laha wa hiya zalimah Berapa banyak kota-kota yang aku tangguhkan adabku kepadanya yang penduduknya telah berbuat zalim. Ya, thumma akhadtuha wa thumma akhadtuha kemudian aku adab mereka ya aku ambil mereka itu aku adab mereka ya aku ambil mereka dengan adabku dan hanya kepada akulah ya, kembalinya segala sesuatu dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi wakam kan, qasamna min qaryatin kanat zalimah ya berapa banyak ya penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan jadi banyak sekali khanifidina azan ya Allah wa iyyakum jami'an, ya penduduk-penduduk negeri yang zalim yang telah Allah Subhanahu wa taala binasakan karena kezaliman mereka. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan ya satu adab, ya maka itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala menimpakan adab itu secara merata kepada mereka. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Nah, Dan selanjutnya masih di pesan singkat ada beberapa pertanyaan senada ya uh, di antaranya dari penanya yang tidak disebutkan namanya dan beberapa penanya yang lainnya ya Ustaz apakah boleh kita mendiamkan kezaliman seseorang dengan alasan kita tidak mau ribut atau bertengkar dengannya silakan Ustaz ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan unsur akhaka zaliman atau madluman Tolonglah saudara kamu, baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya adapun ya, orang yang dizalimi, maka kami tahu cara menolongnya." Lalu bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tamnahu minadz zulm." Ya, fa, fa inna dhalika nasruhu. Ya, tahanlah dia, cegahlah dia dari perbuatan zalimnya ya maka itulah uh, apa namanya eh, cara untuk menolongnya ya jadi ribut dengan yang saya biarkan saja nah itu tidak boleh ya karena kita harus menyampaikan nasihat karena nasihat itu adalah agama ad-dinun nasihat kita harus menyampaikan nasihat kepadanya ya kita pilih waktu yang tepat cara yang baik ya ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal hasanah ya serulah ajaklah manusia kepada agama Allah dengan cara yang ya hikmah ya berikan nasihat kepadanya dengan cara yang baik ya di antaranya adalah dengan menarik tangannya ya empat mata ya nah demikian ya empat mata berbicara dengannya Nah, mudah dengan dengan cara yang baik, dengan cara yang dengan kata-kata yang lemah lembut. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nabi Musa dan Nabi Harun untuk ber, beramar ma'ruf nahi mungkar kepada Firaun? Ya, orang yang paling zalim ya di atas muka bumi yang mengaku ana rabbukumul a'la ya nana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada keduanya untuk mencegah kezaliman Firaun ini ya dengan apa? Dengan firman-Nya Fakula lahu qawlan layina. Ya, berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lain, dengan kata-kata yang lembut. Nah, demikian juga saudara kita apabila dia berbuat zalim, ya maka kita tolong dia dengan mencegah kezalimannya. Caranya adalah ya tentunya dengan ya, dengan cara yang hikmah ya, dengan cara yang hikmah. Bahkan kalau kita biarkan dia, ya maka mm, sebagaimana pertanyaan sebelumnya, ya ya apabila kita biarkan ya ke kezaliman itu merata di muka bumi maka adabnya tidak hanya eh, menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kita nah demikian ya Allah eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah e, berfirman di dalam e, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda ya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Al Albani di dalam silsilah hadis sahihah Ya Rasulullah mengatakan, Inna nas idza ra'au adh-dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka ayyumahumullahu bi'iqab." Sesungguhnya jika umat manusia melihat seorang zalim tapi tidak mengambil tangannya, yaitu tidak mencegahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meratakan adab ya dari sisinya. Allah Subhanahu wa taala akan meratakan adab kepada mereka semua. Ya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah demikian. Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz dan selanjutnya kami beralih, beralih di line telepon di 0218236543 dan sudah ada Bapak Toto yang berada di Pulau Gadung. Silakan Bapak Toto. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi dan dimuliakan Allah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Eh, dalam dunia praktek kerja Ustaz, kadang-kadang kita tidak Uh, eh, ya. misalkan kita sebagai bawahan melihat atasan kita ini melakukan sesuatu yang tidak patut Nah, kemudian ya. kita sebagai bawah ditanya oleh atasan lebih tinggi lagi tentang ketidakpatutan dan bukan atasan langsung kita itu. Uh, apa kejujuran kita mengatakan sepatu hmm. itu kemudian uh, termasuk yang zolim terhadap atasan kita langsung. Nah, ini dalam dunia praktek kadang-kadang menjadi sulit, Pak Ustaz. Mohon eh, apakah juga ada riwayat yang serupa dengan itu. Terima kasih. kasih. Allah memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya, eh, kejujuran di sini sangat berharga. Ya, kejujuran di sini sangat berharga. Ya, karena kalau kita berbohong, kita akan tertimpa mudaratnya juga apabila atasan itu mengetahui kebohongan kita. Ya, dan ternyata ya akibat dari kejahatan ya atasan yang di atas kita itu merusak ya artinya memberikan mudarat yang lebih luas maka kita ada saham di situ ya atas kerusakan yang timbul ataupun yang terjadi ya maka di sini kejujuran dibutuhkan ya kejujuran dibutuhkan kita di sini juga mengarahkan ya kepada atasan tersebut ya bagaimana cara dan solusi untuk mengatasi kezaliman ataupun e, kejahatan ya orang ini begitu. Ya, karena itu termasuk cara menolong orang yang berbuat zalim adalah mencegah dari kezalimannya, bukan dibiarkan. Nah, kalau dibiarkan ya khanifidin ya seperti tadi ya apa namanya mungkin saja ya Allah Subhanahu wa taala akan meratakan azab ya atas atas kita semua. Ya, demikian juga Rasulullah mengatakan, "Idza dhahara as-su'u fil ardi, anzalallahu bi ahli al-ardi ba'sahu." Ya, Nabi mengatakan jika telah nyata kejahatan di atas muka bumi, maka Allah akan menurunkan adabnya kepada penduduk bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan meratakan adabnya ya pada mereka semua. Ya, qalat Ya. Aisyah bertanya, "Wa fihim ahlu taatillah." Ya, bukankah di tengah-tengah mereka terdapat orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat? Nabi mengatakan, "Na'am." Ya, ya benar. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada mereka semua, kemudian Allah apa namanya? "Tsumma yasiruna ila rahmatillah." Kemudian orang-orang yang taat yang soleh ini mereka kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau di, di akhirat itu urusannya lain, tapi di dunia adab itu akan diratakan kepada mereka. Nah, begitu begitu juga kita di dalam satu perusahaan misalnya ya, ini skop yang mungkin lebih kecil. Nah, kita biarkan satu kezaliman di tengah-tengah di, di di dalam perusahaan itu ya dan kita diamkan dia. Ya, sementara kita punya ya, kesempatan untuk apa namanya meluruskannya ya, seperti yang ditanyakan tadi lalu kita biarkan Nah, apabila ya, ke kejahatan itu dibiarkan ya maka Allah Subhanahu wa taala akan meratakan azab kepada semua semuanya. Bisa jadi perusahaan itu gulung tikar, bangkrut ya karena kejahatan tersebut. Ya dan azab ini akan merata kepada semuanya. Ya kalau perusahaan itu tutup kan semuanya nganggur. Ya semuanya akan kena dampaknya. Nah demikian. Jadi perlu dicegah. Ya cuma cara pencegahan yang harus dipikirkan dengan cara yang baik Ya bukankah Nabi tadi mengatakan ya ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kami tahu cara menolong orang yang zalim, orang yang terzalimi. Lalu bagaimana cara menolong orang yang zalim?" Nah, Nabi mengatakan cegah dia dari kezalimannya, cegah dia dari kezalimannya. Maka yang perlu dibicarakan kepada atasan eh, atasan yang lebih tinggi ini adalah bagaimana cara untuk mencegah kejahatan orang yang berbuat zalim ini, ya dengan menyampaikan nasihat kepadanya dan lain sebagainya, atau memberikan tindakan dan sejenisnya. Wallahu alam bisawab. Nah, tadi sekian atas jawaban Ustaz dan uh, satu lagi Ustaz ya pertanyaan terakhir di pesan singkat di kesempatan pagi hari ini. Ada ada pertanyaan dari Abu atau Abdurrahman di Jakarta. Ya Ustaz, Rasulullah telah mengabarkan bahwasannya yang paling merugi di akhirat kelak yakni yakni orang yang membawa pahala salat puasa, haji, dan lainnya, namun pahala itu menjadi bayaran atas orang yang pernah dizoliminya di waktu, waktu di dunia. Lalu bagaimana, ya Ustadz, dengan seseorang yang dizolimi, lantas berfikiran, ya sudahlah, biar saja saya dizolimi, saya tidak akan memaafkannya, biarkanlah nanti dia membayar kezolimannya tersebut di akhirat dengan pahala-pahala yang dia eh, berpindah kepada saya yang telah didolimi. Apakah tindakan hal seperti ini dapat dibenarkan Ustaz? Ya, uh, kita katakan ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, tentunya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyuruh kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Ya, jadilah manusia yang pemaaf, memaafkan ya kesalahan orang lain kan begitu ya. Nah, ini anjuran dari syariat ya karena tidak ada satu orang pun yang ya kita katakan yang selamat dari ya, keburukan dan selamat dari kesalahan. Ya nggak ada orang yang selamat dari kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata, wa khairu khata'ina tawabun." Ya, setiap orang pasti punya salah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Maka dari itu, utamakanlah memberi maaf kepada orang lain dan mencari alasan untuk memberi maaf walau kadang sukar untuk diterima ini adalah satu keutamaan ya tapi misalnya seorang yang ditolimi lah kita katakan lalu dia mengatakan saya tidak akan memaafkannya itu hak dia memang tapi ya dia harus ingat bahwa Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya me, eh, kita katakan menganjurkannya ya untuk memberi maaf untuk memberi maaf ya nah demikian Nah, dalam hal ini ikhwanifiddin Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam surah An-Nur ayat 22. Dan ini juga berkaitan dengan satu kisah yang perlu kita ambil ibrah darinya. Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah Subhanahu wa taala mengampunimu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ayat ini turun berkenaan dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq yang putrinya difitnah. Ya telah melakukan yaitu eh, Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perbuatan keji. Ya ini adalah suatu kita katakan kezaliman yang sangat menyakitkan hati kita katakan. Ya kalau itu menimpa kita, ya belum tentu kita memaafkan pelakunya. Ya. Nah, salah satu yang terlibat di dalam fitnah itu adalah Mistah. Nah, Mistah ini ya, dulu adalah seorang yang dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq hidupnya. Lalu dia terlibat di dalam fitnah tersebut. Itu dia termasuk salah seorang yang menyebarkan fitnah itu. Ya, coba bayangkan bagaimana merasa terdoliminya Abu Bakar As-Siddiq. Orang ini sudah diberi nafkah, kemudian malah ya kita katakan ya, apa namanya uh, air susu dibalas dengan air tuba kira-kira demikianlah pepatahnya ya nah betapa sakit hatinya Abu Bakar As-Siddiq ya melihat perbuatan Mestah ini nah demikian ya taib hingga dia bersumpah ya Abu Bakar As-Siddiq bersumpah untuk tidak memberikan nafkah lagi mutus nafkahnya kepada Mestah nah demikian lalu turunlah ayat ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan ya mendorong ya para kaum muslimin untuk memberi maaf wal ya'fu dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada ya apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang maka Abu Bakar As-Siddiq pun mengatakan bala ya rab ya tentu saja ya rab kami ingin ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Jadi kita juga punya kesalahan dengan orang lain dan kita ingin juga Allah mengampuni kita, maka berilah maaf ya kepada orang lain. Nah, demikian ikhwan Walaupun itu ya kadang-kadang terasa sukar untuk diterima ya, seperti ini. Coba bayangkan ya seandainya posisi kita uh, uh Abu uh, kita berada pada posisi Abu Bakar As-Siddiq ya putri kita difitnah dengan fitnah yang yang keji ya kita katakan yang bisa menghancurkan rumah tangganya. Betapa ini satu kezaliman yang sangat sukar untuk dimaafkan. Tapi ketika turun ayat ini, coba lihat sambutan Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan balai ya Rab. Maka beliau pun memaafkan Mistah dan mengembalikan nafkah itu kepadanya ya mengembalikan nafkah yang dulu pernah diberikannya kepada Mistah. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Nah ini merupakan satu kita kata pelajaran yang perlu kita ambil ibrah darinya. Ya nah demikian. Dan juga ya seorang muslim tidaklah boleh memanfaatkan kemurahan hati saudaranya untuk terus berbuat zalim, terus berbuat zalim. Ya, nah sebagian orang kadang-kadang apa namanya kita katakan ya berbuat zalim itu karena dia merasa uh, memanfaatkan ya kemurahan hati saudaranya. Ah, gampanglah dengan si fulan. Paling-paling juga dia maafkan. Dia itu kan pemaaf. Bacakan aja ayat yang kita bacakan tadi ya. Ya waliyafu waliyasbahu. Nah, lalu dia ya asik dengan kezalimannya, berbuat zalim sana dan sini, menipu sana dan sini ya, menyakiti orang sana sini. Nah, ini juga tidak benar, ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an ya. Nah, janganlah kita um, apa namanya bersandar dengan itu lalu kita ya seenaknya berbuat dolim kepada orang lain ya boleh jadi ya kalau di dunia dia memaafkannya tapi di akhirat belum tentu dia memaafkannya ya karena setiap kedoliman akan di akan apa namanya akan dimintai pertanggungjawabnya e, pertanggungjawabannya nanti di akhirat ya ya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan setiap dolim atas perbuatan dolim, ya, e, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada setiap orang yang dolim atas perbuatan dolim yang dilakukannya nah ya dia akan diminta untuk eh, menyelesaikan urusannya dengan orang-orang yang didalimi orang-orang yang pernah didaliminya nah nah apakah orang-orang yang pernah didaliminya itu akan memberikan maaf kepadanya di akhirat nah ini belum tentu ya karena pada eh, di akhirat nanti ya tentunya setiap orang eh, pasti akan membutuhkan pahala dan ingin dosanya dipikul oleh orang lain nah demikian ya hadis muflis yang pernah kita sampaikan yaitu orang yang datang dengan membawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa. Ya, dia sudah kantongi pahala itu, ternyata dia banyak berbuat dolim, dia pukul si fulan, dia tipu si fulan, dia ambil harta si fulan, ya dia ribahi si fulan, dia fitnah si fulan kan begitu ya. Dia ambil harta si fulan dengan cara yang curang, ya dia caci maki si fulan banyak ternyata hutang-hutang kezalimannya. Nah, akan diambil kesal ke kebaikan-kebaikannya dan akan diserahkan kepada orang-orang yang dizaliminya. Nah, demikian. Dan Rasulullah memerintahkan kita untuk menyelesaikan urusan kezaliman itu di dunia. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum Jadi, ya kita katakan ya, syariat menyuruh kita untuk ya, dan memberi maaf. Jadilah manusia yang pemaaf. Ya, janganlah kita eh, apa namanya menjadi manusia yang penuh dengan dendam. Ya, nah, Allahu alam. Kami ya, syukur jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Mungkin ada satu kesimpulan untuk menutup acara kita kesempatan pagi hari, hari ini Ustaz. Baik, Rahimani wa jami'an. Nah, pada hari ini kita telah menyelesaikan pembicaraan kita tentang masalah eh, dosa besar yang ke-26 yaitu kezaliman dengan berbagai macam bentuknya ya kemudian juga sebab-sebabnya pada hari ini kita membicarakan beberapa sebab-sebab yang membuat orang itu jatuh pada kezaliman di antaranya adalah ya buruk sangka ya hasad saling membenci ya saling eh, eh, apa namanya saling bermusuhan ya saling membelakangi ya Eh, mengedepankan buruk sangka kepada orang lain. Nah, ini adalah sebab-sebab seorang itu jatuh kepada eh, eh, bentuk-bentuk kezaliman. Ya ikhwan fillah azanillahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita agar kita menjadi ya, manusia manusia apa namanya muslim muslim yang saling bersaudara satu sama lainnya dan mengedepankan husnuzan ya kemudian saling menasihati di antara kita dengan cara yang sabar, dengan kebenaran dan dengan kasih sayang dan saling uh, apa namanya kita ya yasuddu ba'duna ba'dan saling menutupi satu sama lainnya. Nah, demikianlah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim.